al jinsiyah lil istighraq الجنسية للاستغرار dia adalah al jinsiyah listighraq atau istighraq jinsiyah yang ketika masuk dalam sebuah kata maka dia menenggelamkan seluruh makna dari kata itu sehingga alhamdu walaupun hamdun kata tunggal Jamaknya apa? Mahamid. Misalnya. Walaupun dia kata tunggal, tetapi dia jins yang pakai al. Sehingga mananya seluruh Hamdun. Tak ada satupun yang namanya hamdun lillah kecuali hak khusus milik Allah. Sama dulu al-istighraq ini. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah menjelaskan hari akhirat. Datanglah Rabb engkau. Wal malaku. Malak kata tunggal. Iya. Jamaknya apa? Malaikah. Ya. Ini kata tunggal ini. Tapi kenapa yang disifati sopan sopan bersafat? Namun mungkin satu malaikat bersafat. Yang bersafat itu ya, jumlahnya sangat banyak. Untuk memahaminya, karena kata al-malak pakai al istighraq jinsiyah sehingga maknanya seluruh malaikat antar ini al Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah taala dalam Al-Qawaidul Ihsan menyebutkan satu kaidah yang berhubungan dengan ini. Al ad al awsaf wa asma'il ajnas istighraq. Kata beliau al yang masuk kepada kata sifat atau kata jins maka melahirkan makna istighraq istighraq penenggelaman maknanya. Penenggelaman person-person dari kata itu. Sehingga alhamdu mananya seluruh hamdan lillah hanya milik Allah. Ini kalimat luar biasa. Ini kalimat pujian kepada Allah yang melingkup semua pujian sudah. Hamdan adalah pujian yang didasari karena cinta membesarkan mengagungkan yang dipuji itu hamdul memang kalau saya katakan madahtu bagusnya naik ini eh, ini kan pujian bagusnya meja ini pujian tapi tidak cinta yang pembesaran kepadanya ini namanya madah tapi kalau pujian yang disertai dengan cinta kepada yang dipuji membesarkan mengagungkannya maka itulah hamdun dan kalimat kita alhamdulillah hamdun yang kita pahami atau yang kita tidak pahami yang ada saat ini sebelumnya dan seterusnya kapan dimanapun juga awal sampai akhir seluruh hamdun lillah hanya milik Allah. Lam di sini istihqaq, hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jelas Maknanya dia apa? Hamadani abdi. Hambaku jadi aku disebut hamba. Surat kita dalam posisi beribadah kepada Allah dengan membacanya. Apalagi perasaan kita sholat. Jawaban ini kalau kita memang betul-betul menyerahkan segenap pujian tanpa batas yang didasari karena cinta membesarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam mengucapkan ini hamba berbeda-beda jenjangnya. Alhamdulillah. Tidak boleh untuk selain Allah. Alhamdulillah Muhammad tidak bisa. Walaupun nama apa? Muhammad. Ini manusia yang paling luar biasa pujian kepadanya. Sebab beliau dipuji karena cinta. Dan pujian kepada Muhammad alaihi salatu wassalam sangat luar biasa banyaknya. Tapi tetap seutuhnya pujian hanyalah milik Allah. Nabi Muhammad tidak bisa memiliki. Ini hanya miliknya al-ma'bud yang berhak untuk disembah. Makanya lillah. Tidak dikatakan li rabbil alamin. Tapi lillah untuk Allah. Apa arti Allah tadi? Yang maha berhak untuk di ibadah cocok ketemu Kemudian sudah yatim al-hamid. Jadi, hanya milik Allah. Justru itulah inti dari ibadah. Perwujudan sekedar cinta. Karena merendah membesarkan yang disumpah. Makanya al seluruhnya lillah hanya kepada dia yang berhak untuk diibadahi ini kalimat kalimat yang merupakan awal penciptaan alam semesta dan sekaligus akhir ucapan penduduk surga ini alhamdulillah dan inilah yang mengawal surat al-fatihah ungkapan ma'rifat kita ingat setiap ayat dalam surat al-fatihah adalah kesimpulan yang melingkup semua ilmu dari Al-Quran dari Al-Quran lafat-lafatnya memang harus dahsyat hanya kita terlalu sering melewatinya apalagi kalau imamnya terlalu cepat ditambah lagi kita baru belajar untuk konsentrasi tetapi sholat sunnah. Di situ sholat sunnah ji, jadikan tenang. Di situ pusatkan latihan. Iya. Dan sehebat-hebat konsentrasi di saat sholat malam. Tapi ada dua waktu. Tiga waktu yang sangat luar biasa untuk meraih konsentrasi terhebat. Sehabis sholat subuh, sehabis sholat asar, dan sedikit waktu sebelum subuh di waktu sahur. <clears throat> Ini langsung Nabi memberi petunjuk. Wasta'inu birrawhah wal ghadwah wa shayin min ad-duljah. Kata Nabi, minta bantuan kepada Allah birrawhah wal ghadwah. Rawhah awal pagi. Iya. Yeah. بالغدوة والروحة غدوة حوالي subuh raha akhir sorani eh wasyai'in minal dulja dan sedikit waktu dari waktu dulja dulja akhir malam sebelum subuh waktu sahur kata Nabi minta pertolongan kepada Allah dengan memanfaatkan betul tiga waktu itu dan hebatnya memang di tiga waktu ini ibadah-ibadah besar. Subuh, sholat asar, eh, dua ibadah yang sangat hebat dari ibadah ibadah lima waktu ini. Kemudian sholat ma malam, sholat witir. Mulatihan suratul fatihah merasakan kedahsyatannya. Iya. Pilih waktu-waktu ini. Kalau kita kuat di sini, konsentrasi, maka Pak, di waktu-waktu yang lainnya kita bisa menggunakan suratul Fatihah untuk segala perkara kebaikan. Kita dalam keadaan gelisah, tenangkan diri. Baca suratul Fatihah. Tenang. Eh. Kita kesulitan, ada masalah, urusan apapun. Baca suratul Fatihah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dapatkan. Atau mau menerapkan rukyah? Iya. Baca surat Al-Fatihah. Niskan ke air. Untuk kita, untuk, untuk orang lain. Akan besar manfaat. Hamadani Alhamdulillah. Rabbi Rabbil alamin. Segala hamdun hanya untuk dia yang maha berhak untuk disem disembah. Ini yang ini? Segala hamdun, apakah hamdun? Pujian karena cinta, membesarkan, mengagungkan seluruhnya tanpa atas. Hanya untuk dia yang maha berhak untuk disembah. Cocok kalimatnya? sekali. Ada kalimat dari kitab Tanah Usul yang saya banyak pensyarah eh, banyak pengajar Tanah Usul tidak paham kalimat itu. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala mengatakan wa rabbuhu mabud bahwa Rob yang berhak untuk disembah, Rob dialah al-ma'bud yang berhak untuk di, diibadah. Dengan menyembah, kata beliau dari Allah Taala, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ini dalilnya. Banyak yang bahkan tidak paham di mana pendalilannya. Untuk pemenangnya para kota dengan menyembah namanya lain. Apa namanya? Yang maha berhak itu dia ibadah Siapa yang berhak untuk ibadati? Allah menyebutkan sifat-sifatnya. Tiga sifat utama. Rabbil Alamin. Disatukan dengan ayat ini. Sifat selanjutnya. Ar-Rahman Rahim. Dijadikan ayat tersendiri sifat syaratnya mana Islamuddin dijadikan jadi dihormati di tempatnya jadi jangan kita harap Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Allah terkembali Salah Allah tidak Inilah yang jadi panik ini Al-Rahmani di kasrah dia ikut kepada lillahi Rabbil Rabbil itu ikut kepada lillahi Al-Rahmani sini, ikut kepada Nabi. Maliki, ikut kepada Allah. Sama dulu. Kemudian lagi jangan tertipu. Membagi suratul fatihah dengan membagi orang ini, orang ini. Kemudian menghitung berapa ayatnya. Oh, ayat ini sekian berat. Baru dibagi dua tidak. Pembagiannya pada apa yang Allah sebutkan. إياك نعبد وإياك نستعين فربتين الله بارك هذا قلبي وهو abdi ini antara saya dengan hamba bahkan Nah, Allah sendiri mengatakan saya telah membagi surat Al-Fatihah antara saya dengan Tuhan dan, dan hamba. Letak pembahagiannya pada ini. Ia kami abudu dan ia kami sa'i. Ia kami abudu di situ Allah. Milik Allah. Dan sampai Allah. وهذا إياك نستعين terus tempatnya. Jadi itu berkembang. Jangan berkata sama pengusaha, mengharamannya. Sebab sebahagian penyusunan menomor dalam mushaf itu tidak sebagaimana yang disebutkan sini. Yang kita itu kan mushaf Utsmani. Ada yang penomorannya ya disebutkan Ihdina surat al-mustaqim dibagi lagi menjadi beberapa ayat. Itu kita menjadi beberapa ayat. Tapi yang saya adalah terpenuhi pada ia kami abudu wa kami sain. Jadi saya dibayarkan dengan Alhamdulillah. Jadi jadi Alhamdulillah itu asal katanya adalah Alhamdulillah. Itu asal katanya. Alhamdulillah. Subhanallah Rabbil Alamin Siapa dia? Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Cermatin Rabbul Alamin langsung disatukan dalam kalimat pokok kalimat Alhamdulillah, Rabbil Alamin Rabb artinya apa? pencipta, penguasa, pengatur. Rob artinya pemilik rububiyah. Rububiyah maknanya penciptaan, pengurapan, pengaturan dengan segala yang memiliki masuk di dalamnya, menguasai masuk di dalamnya, menghidupkan, mematikan, memberi ilmu, tidak memberi ilmu, menyembuhkan dan seterusnya masuk dalam makna rububiyah semuanya. Dan dia adalah Rabbnya alamin, alamin semua selain Allah. Amalan namanya semua selain Allah. Cahaya. Mulai dari kalimat pertama kita sudah dipahamkan bahwa la ilaha illallah. Tapi ingat, belum dalam bentuk wujud. Nanti ya iyyaka na'budu wa anak nasta'in. Sebab sudah dalam bentuk ibadah. Ibadah. Ini kan baru pernyataan apa? Prinsip. Alhamdulillah. Lillah hanya untuk dia yang maha berhak untuk disembah. Dialah Rob alam semesta. Kalau sampai di sini, maka tidak ada satupun ciptaan Allah. Kecuali pasti kita akan memujinya. Kalau tidak, berarti kita belum jujur dalam mengatakan Alhamdulillah. Atau kita melihat ada pengetahuan Allah. Ayat-ayat Allah melarang kita tidak menjauhi di situ. Nah, berarti masih cacat. Apalagi kalau kita dapat musibah, bagaimana itu berlaku? Kayaknya salah ini Allah ya berarti bukan alhamdulillah lagi. Lihat apa ucapannya Nabi, lihat doa Nabi. Ketika Nabi mendapatkan ketentuan Allah berupa hal-hal yang membahagiakan, apa beliau apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillah Bini'amatihi Tatimmus salihat Alhamdulillah Semata karena nikmat demi nikmatnya Semakin sempurnalah kesolehan demi kesolehan Tapi begitu mendapatkan ketentuan Allah Berupa hal-hal yang menyakitkan Musibah, bencana Apa ucapan beliau? Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah kulli hal Sebab kapan alhamdu terucap, maka yang ada hanyalah pujian. Cinta, pembesaran, pemuliaan. Dalam semua keadaan. Sebab kita punya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti Allah subhanahu pencipta, penguasa, pengatur. Apa yang ciptaannya? Apa yang masalahnya? Bagaimana yang telah menggapai Alhamdulillah? tidak ada kecuali hanyalah puji, pujian dan tetap mencintainya. Ini kalimat terulang dalam ribuan jutaan peristiwa yang akan kita alami dalam hidup kita. Semua yang bisa diungkapkan dengan satu kalimat ini. Dahsyat ini kalimat. Tiada bandingannya. Sebagaimana sabda Nabi, menunjukkan terang-terangkan dalam kitab manapun juga. Keistimewaan khusus untuk Al-Quran untuk kaum muslimin semakin dalam kita mengucapkannya maka apa? Hamadani abdi ini semakin luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita sudah lewati ini lanjutkan Ar-Rahmanir Rahim ini ayat selanjutnya, tapi harus dipahami. Ia lanjutan dari kalimat sebelumnya. Jadi kalau kita mau lanjutkan Alhamdulillah Ar-Rahmani Ar-Rahim ya. Ini untuk memahamkan ini. Ya. Alhamdulillah Sekarang Alhamdulillah ar ar Rahim. Itu kalimatnya. Sendirikan dulu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sudah Kemudian kembali kepada kata rahmah. Yang bermakna mengasihi, menyayangi, merahmati, berbuat baik dan seterusnya. Dalam dalam berbagai macam rahmah. Dan tambahan apa? Ya, ada tambahan kedua, ada tambahan kedua. Ar-Rahman menunjukkan rahmat yang Allah sifat yang merupakan sifat Allah hanya dari Allah dan Rahim rahmat dan makhluk rahmat Allah yang sampai kepada makhluknya Ar-Rahman Ar-Rahim adalah ayat yang kalau benar bacaan kita Allah akan menjawab dengan firman-Nya Asna Asna Aliyya Abdi hambaku asna kepadaku asna sangat maknanya pujian dia adalah hamdun yang berulang-ulang itu asna iya. dia adalah hamdun yang berulang-ulang dan seharusnya kita bisa memahaminya pada saat kita baca Alhamdulillah betul-betul semakin nampak keluar biasaan kebaikan Allah yang dengannya kita akan semakin memujinya kalau kita lanjutkan dengan Rabbil Alamin siapa pun yang jujur melihat penciptaan, penguasaan, pengaturannya dia tidak akan pernah melihat kecuali luar biasa Allah, luar biasa Allah itu sahaja akanlah dan ini pasti akan semakin hebat ketika apa? sentuhannya untuk memuji Allah langsung kepada apa yang kita rasakan sehubungan dengan rahmat Allah Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim langsung rahmat itu kan langsung diingatkan Allah rahmat apa pandangan, pendengaran, jasad, lahiriah, batiniah, ilmu, agama, dan seterusnya. Belum lagi kerabat, keluarga. Rahmat Allah tiada habisnya, tidak ada hentinya. لا ممكن تبقوا الرحمن rahim ini kan Hasbun yang berus berulang pasti berulang di tahun nah, sebelumnya kita diajak bertauhid dengan melihat pencipta yang telah dengan berbuat makanya diajak langsung kepada satu sisi yang sangat mendatar keluasan kedahsyatan rahmatnya Ar-Rahman Ar-Rahim itu akan menghasilkan ujian lebih. ujian lebih. Saya sampaikan seperti ini, contoh. Orang yang kita kenal, orangnya berilmu. Orangnya berilmu. Ilmunya dalam. Kedudukannya tinggi. Orangnya tidak takabur, santun. Kita kan mengaji? Ya. Mengaji? Tapi kapan masuk dalam sifat bersamaan dengan itu dia sangat pengasih kepada orang tuanya. Pujian kita di pertama sering dan senang membantu teman-temannya. Bisa dia itu dicermati ini. Ada pemakanan tersendiri, hantakan tersendiri untuk menguji, membesarkan, mengagungkan Allah ketika tersinggung disebut nilai-nilai rahmat. Makanya Ar-Rahman Ar-Rahim ketika betul-betul lahir dari keyakinan kita bagaimana eh apalagi ketika kita satukan dengan alhamdulillah betul-betul pujian akan semakin berubah dan ini juga berbeda-beda disesuaikan dengan seberapa dalam, seberapa luas kita mampu melihat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita, keluarga kita, kerabat kita, masyarakat kita dan seterusnya. Asna alayya abdi. Berarti kapan yang terkait asma'ul rahim itu pujian seperti meningkat. Tapi ingat, kalau alhamdulillah pujian karena cinta ya maka saat masuk dengan Ar-Rahman Ar-Rahim tetap pujian lebih dasar oleh karena cinta sebab dia adalah hamdun yang berulang tetapi sudah meloncat naik lebih jauh bersamaan dengan cinta itu ada harapan muncul kekuatan harapan di situ bukan salah cinta sudah kokoh sudah. Adakah karena orang mencintai sesuatu, tapi orang mengharap kepadanya. Allah jamaah, la ilaha illallah. Cintai dengan cinta sehebat apapun cinta kita, maka yang pantas bagi Allah di atas segala cinta kita. Dan bersamaan dengan itu, dia yang bahkan menyuruh kita untuk mengharap mengharap kepadanya. Semakin kita mengharap kepadanya, justru dia semakin cinta kita. Beda dengan manusia. Semakin kita mengharap kepadanya, oh semakin berat itu. Mungkin sekali dua kali ya masih bisa. Eh, tapi tiga kali empat kali, oh sudah setengah setengah. Masuk tujuh kali sembilan kali, mau apa kamu? Bagaimana justru mengingat kita. Wa qala rabbukum ud'uni. Terus kalian berfirman, aku, aku, pasti kasih kabulkan. Bahkan beliau pernah sudah mengatakan, karena sahabatnya, inna ladina yastakbiruna dari ibadah, syakhuri jahannam akhirin. Sungguh orang yang takabur dari ibadah kepada aku. Tidak mau minta kepada aku. Pasti akan masuk ke dalam neraka jahannam yang dengan serendah-rendahnya. Nabi Rasulullah. Falyu'azzimir rahmah. Falyu'azzimil mut'ah. Kata Nabi. Harus semua memperkuat, memperkuat harapan dan permintaannya kepada Allah. Itu kalau kita benar dalam mengenal Allah. Dan itu, kena itu pada kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau sudah masuk di sini jamaah, kita tidak hanya sekedar melihat keindahan, keluargaan, yang dengannya cinta membesarkan Allah Subhanahu wa taala tapi lahir harapan yang tidak akan pernah berhenti. Ar-Rahmanir Rahim adalah kekuatan hamba dalam melangkah. Eh, akan banyak peristiwa kita akan alami yang akan menggerogoti kekuatan harapan ini yang mungkin saat-saat itu kita melemah sehingga menganggap tidak ada lagi jalan keluar yakinlah Ar-Rahman Ar-Rahim bagaimanapun sempitnya keadaan. Rahmatnya Ar-Rahman melingkup segalanya. Wa rahmati wasi'at kulla syai. Dan rahmatku melingkup segala sesuatu. Dan di antara anugerah yang terbesar Allah Subhanahu wa taala menetapkan Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguh rahmatku mengalahkan murkaku. Karena itulah mau selamat dari murka Allah berlindunglah dengan rahmatnya sebab Allah sudah rahmatnya pasti mengalahkan murkanya Baik. Kekuatan harapan masuk Maliki Yawmiddin penguasa hari pembalasan di kalimat pertama surga Allah Taala satu dia bukan hanya pembahasan dunia alam barzah pembahasan iya yeah. hanya di sini ingin disebutkan sifat kekuasaan yang akan betul-betul melahirkan kegetaran gentarannya hati itu takut itu supaya kenapa jenis pujian terkawal tadi pujian kepada Allah memuji Allah cinta kepadanya tapi cinta yang disertai dengan Saudara rasakan cinta itu. Sebab dia masuk. Alhamdulillah. Masuk. Selamat Di sini Allah akan menjawab dengan firman-Nya. Majjadani abdi Majjadani abdi. Tanjid. Tanjid. Pujian. Kepada yang dipuji. Yang disertai adalah pembesaran pengagungan pahala. Kepada yang dipuji. Malik Yaumiddin. Bagaimana tidak? Malik Yaumiddin langsung menjelaskan apa? menampakkan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang terdahsyat. Lihat hebatnya kekuatan jahiliyah. Sampai-sampai para nabi melatihnya saja. Sekedar diminta untuk meminta kepada Allah. Supaya segera kami mereka mengatakan jahat. Nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Takut mereka. Lihat dahsyatnya itu kekuatan. Eh, Malaikat pun tidak bisa berucap kecuali hanya dengan izin Allah. Itu kekuatan yang terhamat hebat di hari akhir. Maliki Di sini lahir takut. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang sudah mengumpul semua nama dan sifat Allah. Di pada kalimat-kalimat mengatakan yang ada di sini. Alhamdulillah. Pujian apa yang tersisa? Nah, sebenarnya apa yang tersisa? Lillah. Allah. Nama dan sifat mana yang tidak masuk di dalamnya? Rabbil Alamin. Penciptaan, penguasaan, pengaturan Allah. Harta. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya. apa nama-nama Allah kembali kepada makna-makna rububiyah. Apa nama-nama Allah yang kembali kepada makna-makna rahmah. Kebaikan berbuat baik, maha ini, maha semuanya kembali kepada Allah. Di sisi lain, apa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kembali kepada kedahsyatan. Malik Lamiddin. Eh, sehingga setiap nama, setiap sifat, setiap pengenalan, setiap makrifat yang kita jumpai dalam Quran maupun hadis Nabi atau melihat Allah maka saudara perlu menangkapnya dari ayat dari ayat dari surah surah Al-Fatihah ini. Sehingga jemaah ungkapan surah Al-Fatihah nantinya adalah kesimpulan dari ma'rifatullahnya kita. Semakin kita mengenal Allah, setiap ayat ini akan semakin kekuatan cinta, kekuatan sabar, iya, kekuatan takut. Itu akan semakin hebat. Dan inilah sebenarnya hakikat ukuran dari agama. Ini ukuran ilmu, ini ukuran iman, ini ukuran amanah, ini ukuran dakwah, ini ukuran kesabaran, dan ini pula yang menjadi ukuran apa yang mengenai kita nantinya di hari akhirat. Kekuatan cinta, harapan, dan takwa. Dan Masya Allah, Allah merespon kekuatan-kekuatan ini langsung melalui dengan menuliskan apa? Nama-nama yang paling tepat. Ya, nama-nama yang paling tepat. Yang minta kita kepada Mahbubatullah yang sangat luar biasa Dan terlihat jelas setiap ayat mengantar kepada nama Allah yang tiada batas batasnya. Dan setiap ayat bisa berfungsi untuk memberi terapi terhadap semua peristiwa yang kita alami. Termasuk yang terakhir, Maliki di ketiga apa? Ketika ada hamba Allah yang manusia yang berusaha mempertakuti kita dirinya. Kita dipertakuti oleh manusia, oleh jin, Cuma kita tunduk. Itu untukkan kita Malik yaumiddin. takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ukuran ilmu, ini iman. Ini cermati betul ini. Ini ini Rasulullah alaihi salatu wassalam itu mendapatkan pendidikan yang sangat dahsyat sehubungan dengan kesempurnaan tauhid dalam tiga ini cinta harapan dan takut ini ada satu pembahasan dalam kitab Tauhid seandainya dicermati maka betul-betul luar biasa Tauhid hamba dia masuk dalam pembahasan burhan-burhan Tauhid ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita peristiwa Uhud. Siapa Nabi lawan di perang Uhud? Orang musyrikin. Tidak sembarang orang musyrikin, pemimpin-pemimpinnya. Tidak sembarang pemimpin yang sudah dengan sangat hebat mampu menyebabkan wafatnya beberapa sahabat berkata, hari yang bersinar itu robot dan tertunggu salat sudah musuh. Pecah gigi Nabi, bercucuran darah dari mulut Nabi. Di sana Nabi mengucapkan apa? Kaifa yuflihu kaum, Kaifa yuflihu kaum, Syarju nabiyahum. Bagaimana mungkin ada kaum bisa selamat sementara mereka telah melukai nabi mereka. Dalam kalimat ini seolah-olah nabi sudah membatasi tidak akan selamat diingatkan secara hebat oleh Allah sehingga menjadi ilmu terbesar bahkan ilmu dan ilmu yang terdahsyat dan ilmu tauhid ayat laisa laka minal amri syai' sama sekali tidak ada sedikit pun juga urusan engkau yang Muhammad di sini tidaknya, dapat hidayah tidaknya, bukan di tangan baginda Rasul. Walaupun sampai beliau disakiti seperti itu, tetap bukan. Beliau menentukan, bukan. Semata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ternyata orang-orang yang didoakan oleh Nabi dalam kunut nazilah sebagai pemimpin dalam perkara ini Nabi sebut nama orangnya satu persatu kemudian turun ayat ini menegurnya itu kesalahan yang menyebabkan turunnya ayat ini disebutkan oleh para ulama di kemudian hari mereka ternyata mendapatkan hidayah untuk Islam lihat hidayah lihat hidayah jemaah sementara sebagian manusia kesalahan kecil bahkan belum jelas sudah ditetapkan orang sudah jauh dari hidayah. Mana tauhidnya orang seperti ini? Dia mempertakuti manusia dengan ucapan manusia. Kenapa tidak dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala? Dan umat dididik untuk takut kepada manusia. Malik yaumil di kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga ini jamaah cinta, harapan dan takut dikenal sebagai rukun ibadah. Artinya apa? ibadah hanya akan tegak dengannya. Tiga-tiganya harus ada. Makanya setelah itu kamu apa? Prinsip ma'rifatullah. Eh, iyyaka na'budu wa iyyaka jalan Allah. Hada baini wa baina 'abdi. Inilah antara hamba. dan belajar agama, ma'rifat Allah, melakukan berbagai tarekat ingin mencintai Allah, takut kepada Allah, mengharap orang, tapi kemudian puncaknya sudah itu tidak sholat. Betul-betul tertipu oleh syaitan, jin dan sekaligus manusia. habiskan tidak sholat sebab sudah sampai ke dalam jenjang yakin. Apa yang dia pahami dengan yakin? Yakin adalah kekuatan keimanan yang tidak mungkin ada habisnya. Berarti kalau sampai berarti sudah habis yakinnya. dia akan yakin sampai datang yakin kepadamu. Dia pernah yakin sampaikan bahwa Yesus. Yakin. Kalau sudah yakin, sembahlah tanpa Kalau sudah yakin, sudah. Selesai sudah. Kalau kita ikuti ini, berarti sebenarnya dia tidak pernah yakin. Iya kan? Sebab sebelumnya kan belum kalau sampai berarti sudah habis dagingnya. Mau dijelaskan lagi akan yang pembahasan ini? Sebenarnya ketika Allah bertanya kepada penduduk neraka, Masalakakum fi saqar. Ini mau di yang penduduk neraka. Yang ini penduduk neraka Mereka jelaskan kesempatan المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين Salat. dipahami yakin dalam makna mereka ini. Pandangan mereka adalah. Ya, sebabnya kami tidak sholat. Kami tidak memberi makan orang miskin. Kami tenggelam dalam hal-hal yang melemahkan agama, fitnah dan seterusnya. Dan kami mendustakan hari akhirat. Hatta sampai atana yakin sampai datang yakin kepada kami. Baca kalau sekarang datang mereka nih, begitu datang yakin, justru makin eh, Itu sesuatu yang hilangnya ini. Ya kami masih begitu. Kalau yakin, mana yang seperti itu Allah Maha Ingat. Berarti begitu data yakin, kamu akan duduk neraka. Nanti benar ayat ini dipakai kita bahasa yakin dengan mana? Kematian. Kamu terus ini sampai datang kematian. Kematian berarti apa? Tidak sempat tobat. Ya, tidak sempat berangkat. Menghapus. Akhirnya menjadi penduduk neraka. salat Allahu Akbar saja itu jenjang yakinnya tidak ada batasnya. Kita dalam bertakbir saja tidak ada batas. Pernah di sebuah pulau di Makassar orang terakat bincang-bincang di akrab kita bicara ya masukkan ilmu agama tapi dia juga karena hebat juga sebenarnya itu orang yang ini dia sebut itu orang yang sampai ke dalam jenjang tertentu kemudian sudah bisa tidak sulit. Iya. Dari mana kehebatannya? Disebutkan kehebatan karena bisa melakukan atau hal yang keluar dari kebiasaan. Saya katakan kalau yang seperti itu jin yang eh, bisa melakukannya. Lagi pula kan itu hanya cerita. Bayang-bayang itu semua saja. Kapan jin-jin bisa menambangnya. Orang-orang musyrikin India. Eh, itu bisa melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Orang-orang musyrik. Penyembah berhala. Akhirnya saya katakan kepada dia. Eh, eh, bang sebenarnya pendalaman dalam beragama itu betul-betul tidak mungkin bisa ada habisnya. Contoh makna Allahu Akbar. Baru sedikit dia paham. Tidak bisa lagi berucap. Betul-betul tidak masuk akal. Ada yang menganggap ada batas. Kalau sudah ke dalam batas ini betul dia sudah. Sehingga bisa keluar. Batas والنبي عليه الصلاة والسلام سبب يتكلم cintanya kepada Allah harapannya kepada Allah takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia yang telah sempurna dalam iyaka na'budu wa iyaka nasta'in paling paling luar biasa kedekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala lihat bersemangat menuntut apa yang sedang menjadi di puncak-puncak penghambaan di tengah malam di saat tengah malam itu waktu paling cepat yang dikatakan Allah di tengah tauhid saat sujudnya lagi. salat yang paling hebat paling dekat dengan Allah saat sujud saat menyelamat saat sujud lagi apa yang dibaca la uhsi sanaan alaik anta kama asnaita ala nafsi saya ya Allah tidak bisa membatasi pujian pembesaran pengagungan kepadamu engkau sebagaimana yang engkau ujikan terhadap di, dirimu pada itu apa? Sudah puncak keyakinan baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Ilmu, kebenaran, ketakwaan, amanah, cinta, bicara, kerja, semuanya menyatu. Luar biasa yang dicari Apa namanya? Saya tidak bisa batas ya Allah. Pernyataan itu jadi siapa yang bisa? Hanya satu. Yang ada siapa? Anta. Hanya Allah. Karena asnaita ala nafsi. Sebagaimana yang engkau pujikan terhadap dirimu. Ini ilmu sementara kita gunakan dalam kekuatan wa iyyaka nasta'in. Sekarang harus dulu. Cinta, harapan dan takut. Kemudian iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Cocok? Betul-betul sejalan ini. Sebab tidak akan mungkin ada pengalaman ibadah kita harus tidak murninya cinta hanya kepada Allah, tidak kepada dunia, tidak kepada Allah, tidak kepada Allah, yang tidak dikontrol oleh harapan. Dan yang benar adalah tunduk beribadah kepada Allah dengan segenap cinta. Dengan dua sayapnya harapan dan takut yang terus mengiringinya. Itulah ibadah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah diajak dan diharuskan terus memupuk dan memperhebatnya setiap membaca surat Fatihah. Dan boleh lepas Barunya dilepas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita pencinta. Ar-Rahman rahim Cinta yang menyatu dengan kemaksiatan Allah. Malik Yawmiddin. Cinta yang menyatu dengan aku. Banyak di situ. Wa iyyaka iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Perhatikan kata ibadah. Tidak disebut ibadah apa di sini. Tidak dikatakan iyyaka na'budu salatan, siaman, sedekah, haji, tidak. Sedekah yang ada semua ibadah harus ketentuan iya karena abudu. Ia karena ditetapkan objek supaya kita mana mana saja terkhusus karena itu terjemahan supaya kita terjemahkan hanya kepada engkau karena beribadah tidak kepada selain engkau sebab ia karena kedatangkan ini pengamatan ikhlas illallah. Yes. La ilaha tidak ada yang diibadati kecuali hanya Allah. Na'budu hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Semua ibadah harus mengikuti ketentuan ini. Ibadah diri, rukun, sujud, mengajar, menghadiri bercerita, bersilaturahmi, ibadah masjid, di luar masjid, ibadah di Indonesia atau di negeri Arab, ibadah dimanapun, dalam kaum Kristen, dalam kaum Kristen, ibadah dengan harta, dengan jalan, dengan dengan jasa kita, ibadah harus ia ta'abud yang menjaga Tuhannya. Yang merupakan kandungan dari mana? Ilaha illallah. Hanya kepada Allah. Tidak ada kepada Allah. Kenapa kepada Allah? Musyrik kafir keluar dari agama dan kesyirikan adalah penggugur amalan yang paling mengerikan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan tidak kepada selain isti'anah minta pertolongan dia masuk dalam jenis ibadah Imam Pengawasan menutup semua ibadah termasuk ibadah apa? ibadah minta tolong berdoa minta pertolongan kepada Allah doa adalah ibadah kata Nabi doa adalah ibadah ibadah semua yang Allah cintai yang Allah ridai kalau orang lain ibadah ibadah Idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolong, fasta'in. Nabi perintah minta tolong kepada Allah. Berarti oh, ibadah. Tetapi dia ibadah yang menjadi kunci keberhasilan ibadah. Dia ibadah yang menjadi sebab terdahsyat suksesnya ibadah. Yang kami abudu adalah tujuan wa iyyaka nasta'in adalah sarananya untuk sampai kepada tujuan. Tidak akan tegak ibadah kecuali pertolongan Allah. Tidak akan terus beribadah kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Tidak akan terjaga ibadah kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Tidak akan sempurna ibadah kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Tidak akan sempurna ibadah dalam bentuk apapun juga kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mampu kita bertahan akan ketemu kesulitan yang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa tingkatkan. Rahmatullah, kesulitan yang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah pertengahan dunia lembaga akhirat yang berhubungan dengan ibadat semuanya hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya ini bukan hanya sebagai sebab kekuatan ibadah, ibadah, penjagaan ibadah itu, Tapi dia juga menjadi wa iyyaka nasta'in juga sekaligus menjadi penyelamat ibadah. Syaitan mempunyai terlalu banyak metode untuk menjauhkan kita supaya tidak beribadah. Tetapi ketika dia tidak bisa menghalangi kita beribadah, maka dia bisa dia tetap mempunyai metode untuk merusak ibadah kita dan setelah suatu usaha dia tetap mempunyai metode untuk menghancurkan tetapi dengan iya lain, gugur seluruhnya sebab kita tidak pernah menyandarkan kepada diri kita semuanya hanya kepada kebesaran, kemuliaan, kekuatan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Ini wa iyyaka nasta'in kekuatan tawakal. Setelah selesai ibadah, setelah selesai ibadah, ibadah eh, apa? ibadah termasuk ibadah doa misalnya Oh, sudah jadi panitia daurah, sukses, berhasil. Siapa yang bisa bubarkan mereka dengan apa? Ria, takabur. Eh, tapi Tuhan takabur. Kalau kita yakin, wa iyyaka nasta'in. Apa yang kita membanggakan sementara kita sangat meyakini? La hawla wala quwwata illa billah bayangkan syahadnya usaha kita kita tidak pernah melihatnya sebab yang kita yakini semuanya itu adalah anugerah dari Allah pikiran kekuatan tenaga harta kesempatan waktu semuanya adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala bukan kita sehingga luar biasa sama yang dibesarkan dipuji dimuliakan di awal pertengahan sampai akhirnya terjaga itu ibadah dan ketakaburan itu penyakit yang paling menghancurkan. Coba dengarkan sabda Nabi, la yadkhulul jannah tidak akan masuk ke dalam surga man siapapun fana fi qalbihi yang di dalam hatinya mithqal darrah, walaupun sebuah darrah. Darrah sekecil-kecil ukuran walaupun sekecil ukuran apa min kibr berupa ketakaburan. La ilaha Berat ini mengingatkan ketakaburan. Berat. Tapi dengan kekuatan wa karena nasta'in. Semata karena pertolonganmu ya Allah. Semata karena pertolonganmu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Penyakit terjaga itu, Siapa yang nyata kita beribadah sampai berhasrat tanpa pamrih, syaitan dan bahasa yang dengan takut. Tapi wahai takut menghancurkan senjata syaitan itu. Saat beribadah menghancurkan syaitan. Ria. Ya, ria. Ingin dipuji apa? Itu lenyap dengan ya, karena iyakana, karena abu. Ingatkan, murnikan. Kemurnian cinta. Eh, Itu kan ria di situ. Penyakit yang Allah subhanahu wa ta'ala Keurnian harapan Bersyukur Kita mengharapkan hidupnya manusia Ininya manusia Hartanya manusia Malik yawmiddin Kemudian tak Apa kita harapkan akhirat Jangan ada lagi keinginan Bukan harta ada apapun juga Tapi semata karena Allah Lainnya segala unsur-unsur yang mengajak kepada dia Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in dan Allah mengatakan hada baini wa baina abdi. Maksudnya Allah sudah bagi di sini. Iyyaka na'budu untuk kita. Eh, Ia karena na'budu untuk Allah. Sebab haknya Allah untuk di ibadah. Wa iyyaka nasta'in Allah jadikan untuk kita. Artinya Allah pastikan tolong kita supaya bisa meraih puncak meraih ridha Allah, cinta Allah, harapan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semenjak kita diberi ia nasta'in, Allah lanjutkan pemberiannya. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdina. Berilah kami hidayah. Ihdina. Berilah kami hidayah. As-siratal mustaqim kepada jalan yang lurus. Dalam Al-Quran, hidayah kepada jalan yang lurus, kadang pakai ilah, kadang pakai ala. Ilah artinya ke. Ala artinya kok, kokoh. orang yang belum Islam perlu semuanya supaya masuk Islam ini ilah ya yeah. orang yang sudah ada dalam Islam supaya keluar ke dunia yang lain lagi dia perlu kofar ini ilah. ya yeah. orang yang sudah ada dalam Islam mendapatkan hidayah bisa sholat lima waktu ya yeah. tapi belum dapat hidayah salat lima waktu di masjid. Berarti apa? Dia perlu hidayah supaya dapat salat lima waktu di masjid. Ini ilah. Ini masih ilah ini. Jadi dalam Islam juga banyak ilah. Kita punya ilah, ilah. Hidayah, sesuatu yang belum bisa kita raih. Dalam surat saja, ilah itu terlalu banyak. Dan bagaimana itu? Allah kokoh di atasnya sangat kita perlukan. Kalau kita paham ini, maka kita bisa membantah syubhat yang mengatakan asyirat al-mustaqim bukan tafsirannya Islam. Benar, itu di antara tafsirannya. Kenapa kita minta lagi? Padahal kita sudah muslim. Iya, benar sebabnya. Dengan penjelasan saya, eh, iya, sebab hidayah di sini bukan hanya hidayah itu dalam Islam. Tapi ibadahnya masuk dan terus masuk ke dalam jalan-jalan Islam dan Islam. Setiap saat kita perlu hidayah. Keperluan kita terhadap hidayah mengalahkan hajat dan keperluan kita kepada makanan dan minuman. Makan minuman berapa paling banyak? Tiga kali. Kalau yang panjang ususnya mungkin sampai empat kali. Tiga kali pun sudah luar biasa. Apalagi kalau sekali itu sampai empat piring. Tapi kalau hidayah, setiap saat. Bahkan kita memerlukan hidayah lebih dari keperluan kita terhadap oksigen. Kita bisa tahan sesaat, beberapa menit oksigen. Tapi jangan pernah kehilangan hidayah. Bahkan hidayah akan semakin dahsyat menemani kita di saat dihambat barzah, di saat kita tidak memerlukan oksigen. Di alam barzah, kedahsyatan kenikmatan hidayah menemani kita di alam, di alam tubuh. Kita sangat memerlukan hidayah. Di sini semakin nampak doa ihdinas siratal mustaqim adalah doa yang paling wajib kita perlukan. Dia keperluan yang paling wajib Iya, kalau berbicara keperluan apa? Primer ya. Iya. Apa yang lebih dalam dari primer? Pokoknya primernya primer ini sudah ini. Kedahsyatan dalam primer ini sudah. Tidak ada keperluan kita yang terdahsyat yang melahkan terhadap tidak. Tidak. Dan maha rahmatnya Allah coba lihat. Makanya sejak awal alhamdulillah. Sebab sampai akhir memang alhamdulillah. Allah wajibkan kita supaya baca. Bersamaan dengan kewajiban itu, di akhirnya Allah menjawab dengan firman-Nya, "Walil abdi ma sa'al." Untuk hambaku apa yang dia minta. Dia wajibkan dan dia pastikan Dia pastikan pengabulannya untuk kita. Bukankah ini semakin menegaskan Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ini surah Alhamdulillah ini luar biasa. Di sini mencakup dua permintaan. As-sirat al-mustaqim. Ihdinas sirat al-mustaqim. Kepada yang berada jalan. Kepada yang berada di atas, oh lebih satu lagi, surat tidak ada batasnya. Asyirat al-mustaqim. Ini kita minta. Surat al-hadina an-anta Jalannya orang yang kamu beri nikmat atas mereka ya Allah. Ghairil maghdubi. Ini permintaan kedua. Bukan jalannya al-maghdub yang dimurkai. Tidak pernah sebutkan tadi orang Yahudi dengan semisalnya mereka yang mempunyai sifat di antara sifat utama berilmu tapi tidak berilmu. Wahai ad-dolin dan berkumpulah jalannya mereka mereka sesat. Orang Islam yang penafsiran dari Nabi yang paling banyak sifat utama orang Nasara berilmu tapi tanpa ilmu. Jadi malas adalah jalan ilmu dan amal amalan. Yang dituntut di sini adalah kesungguhan dalam meminta. Kesungguhan dalam meminta. Dua. Jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim. Syirah, perhatikan syirah, jalan, jembatan, ya, mustaqim. Dalam Islam ada dua syirah yang harus diimani. Syirah yang mustaqim, Al-Quran dan Sunnah ini, agama Islam ini, agama Tauhid ini, ya, jalan ilmu dan iman ini, ya. Yang kedua, asyirah yang membentang di atas neraka jahannam. Kehebatan kita di atas asyirat di dunia akan menjadi sebab bagaimana kita melintasi asyirat di hari akhirat. Dan Allah inginkan kita terus mendapatkan hidayah dan asyirat al-mustaqim ini. Ketika Nabi menyebutkan dalam hadis yang sangat banyak asyirat yang membentang dari jannah itu di kiri kanannya terdapat pencabik-pencabik yang sangat tajam yang akan menyambar-nyambar orang-orang yang harus disambar. Karena disambar sampai dibuat terluka, tetapi bukan sampai menjatuhkannya. Eh, dan banyak yang terjatuh. Ada juga yang sudah tercabik-cabik, tapi tetap berjatuh, masih sempat-sempat. Tugas pencabik ini mencabik-cabik. Ini pengtabik dari asyirat. Supaya orang kenal, menginginkan, asyirat. Itu mirip dengan kesyirikan, bid'ah, maksiat, jalan-jalan yang menyimpang dari asyirat yang disimpulkan jalan al-maghdubi alaihim dan jalannya abdalin. Orang yang di jalan yang lurus akan digoncang oleh kesyirikan orang kebatilan, orang bid'ah, orang fitnah, orang maksiat, orang hawa nafsu, orang syubhat. Digoncang. Kita harus berusaha semakin kokoh di atas jalan lurus, semakin hebat kita melawannya, berarti apa? Dalam asyarat nantinya akan semakin kuat kita. Kita sangat memerlukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya Allah sudah pastikan ini. Syaratnya kekuatan cinta, harapan dan takut menyatu dengan keikhlasan ibadah menyatu dengan keikhlasan isti'anah hanya kepada Allah kemudian semuanya menyatu dengan hidayah di atas jalan yang lurus di atas petunjuk Nabi Muhammad SAW jalan ilmu dan Amal. amalan kemudian betul-betul selamat dari jalannya al-maghdub dan jalannya ad-dallin perhatikan doa ini Ihdinas siratal mustaqim. Tuntunlah berilah ya Allah hidayah kepada jalan yang lurus. Kalimat as al-mustaqim kata sirat datang dalam bentuk kata tunggal. Berarti jalan itu hanya satu? Hanya satu. Mustaqim lurus, tidak bengkok. Kemudian kata sirat dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang luas. Cepat sampai mubah. Itu sifat-sifat sirat al-mustaqim. Dia jalan penuh nikmat. Diungkap secara khusus di sini. Sirat al-madinah an'amta alaihim. Ini kalimat tidak hanya sekedar diucapkan. Di dalamnya terkandung rahasia besar. Orang dalam perjalanan, asyirat dalam perjalanan ya, semua orang dalam perjalanan yang paling dia takutkan apa? Kesendirian. Bahan, bahan. Dan jalannya abdul. Pastikan doa ini. Dalam Islam pun demikian. Kalau sendiri kita di tengah keluarga yang berusaha dengan sunnah, apa terbaca? Ya. Di tengah masyarakat terbaca. Semua rancangan itu akan sirna kalau kita perhatikan siratal ladina an'amta alaihim. Allah mengatakan dia adalah jalannya orang-orang yang an'am Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dalam ayat yang lain Allah jelaskan jalan yang lurus jalan yang Allah beri nikmat adalah jalannya para nabi jalannya para siddiq jalannya para syuhada ulama dan ahli syahid dan jalannya salihin orang-orang saleh kemudian kepada Allah katakan wa hasuna ulaika rafiqa dan betapa indahnya mereka menjadi teman. Diingatkan kalimat berteman di sini. Sebab perjalanan kita perlukan teman. Di saat kesendirian, di saat hebatnya goncangan, semua itu akan sirna kalau kita sabar ada teman dalam perjalanan. Teman kita tidak lain datang dan tanggung siratal ladina an'amta alaihim jalannya orang yang kamu beri nikmat atas mereka Iya. Jangan mengalami ke negeri nikmat atas mereka. Sehingga di saat kita perhatikan kemudian membalik suatu hukum kita dalam meminta hidayah. Setelah kita yakin. Ada taubat, ada teman. Nah, ya, dipastikan. Dan atas dari kenikmatan. Siratul ladina an'amta alaihim. Ini juga kalimat kalimat yang merupakan bentuk tawassul kepada Allah. Kalau ada manusia yang baik, dermawan, paling hebat memintanya di saat dia sudah memberi nikmat, kemudian kita bilang, kasih saya juga sebagaimana kamu kasih itu. Iya. Sebab sudah langsung. Ini ada contohnya saya juga seperti itu. Kasih juga. Pasti ini, ini. Ihdina sirata mustaqim. Minta. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan menyalahkan betul banyak nikmat atas mereka. Sebenarnya kekuatan tawassul bertawassul dengan maha ihsannya Allah, maha hebatnya Allah yang memberi nikmat. Doa ini jamaah cacat kalau kita tidak melanjutkan. Bagaimanapun kokohnya kita di atas Islam, di atas nikmat Islam, tapi kalau kita tidak mengenal jalannya al-maghdubi alaihim dan jalannya ad-dallin, maka kita akan terseret, terseret, terseret. Bahkan mungkin akan mencabik kita sampai menjauh, menjauhkan kita. Ini dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu. inna matung innama tunqadul Islam urwatan urwa idza nasya'atil Islam ma'lam lam ya'rifil jahiliyah. Kata Umar radhiyallahu anhu, tidaklah ikatan keislaman itu terlepas seikat demi seikat kecuali hanya ketika seseorang tumbuh dalam Islam kemudian dia tidak mengenal lawannya Islam yaitu jahiliyah siapa yang seperti ini caranya beragama akan lepas keislamannya itu seikat demi seikat, sebab dia hanya tahu sholat dia tidak tahu pembatal sholat dia hanya tahu bagaimana beriman dia tidak tahu bagaimana pembatal keimanan. Dia hanya tahu bagaimana berusaha ikhlas. Dia tidak mau mengetahui perusak keikhlasan kesyirikan. Dia hanya tahu menegakkan sunnah. Dia tidak pernah tahu apa itu bid'ah. Dia hanya tahu mengejar ridha Allah. Sementara dia tidak mau tahu apa yang Allah murkai. Semua Nabi dan Rasul diutus Allah dengan dua ini. Rusulan mubasyirin wa mundirin para nabi dan rasul dia itu sebagai apa? Pemberi kabar gembira dan sekaligus pemberi peringatan. Mau mengambil ilmu para nabi dan rasul, ambil dua sisi ini. Hebat di atas amalan mereka, di atas dua amalan ini. Ihdinas siratal mustaqim adalah doa supaya berilmu dengan dua ini. Jalan yang lurus dan lawannya. Supaya yakin dapat jalan yang lurus dan semakin yakin rusak dan busuknya dua jalan lawannya. Supaya hebat agama kita atas jalan yang lurus. Dan semakin jauh kita dari dua jalannya. Semakin kokoh. Ini terus. Kita bisa sabar di atas jalan yang lurus. Dan sabar dalam meninggalkan dua, dua jalannya. Ini dia. Ilmu, keyakinan, amalan, darah, dan kesadaran kita. Tidak boleh tidak. Harus berlepas dari dua jalan. Apalagi ketika baginda Rasul alaihi salatu wassalam telah menyampaikan kabar pasti kepada kita. Lakat tadi sanana man kana qablakum. Pasti dan pasti kalian akan mengikuti sunnah-sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibra. Sejengkal demi sejengkal. Wa dira' bi satu dirah satu hatta. Satu dirah itu dua jengkal. Dirah bi Eh, meningkat dua jengkal dua jengkal hatta law dakhalu juhradab latabi'tumu sampai-sampai walaupun mereka masuk ke lubang biawak kalian juga ikut masuk masuk ke lubang biawak bisa tidak Hah? Tidak bisa. Jadi apa nih? Nabi mencontohkan sesuatu yang mustah, mustahil. Sampai dalam perkara mustahil pun yang mereka lakukan, pasti kalian juga akan ikut melakukan mereka menggunakan putas. Ketika Nabi disebutkan al-Yahudi wan Nasara, apa yang kau maksudkan dengan orang sebelum kamu adalah orang Yahudi dan Nasara? Apa kata baginda Rasul? Faman siapa lagi kalau bukan mereka? Al-maghdubi alaihim terus menerus akan ada yang mengikutinya. Kelompok besar kalangan sesat dari kalangan ulama, syekh, ustaz, kiai, tokoh agama dan seterusnya. Kalau ini sesat, maka itu tidak lain karena mengikuti orang-orang Yahudi. Yahudi. Dan kalangan sesat dan kalangan masyarakat ahli ibadah yang gemar beribadah, beramal, melakukan tanpa mau mengetahui apa dasarnya. Eh, maka tidak lain karena mengikuti orang-orang Nasara yang kita diwajibkan untuk berlepas kalau kita ingin kokoh di atas jalan yang lurus, ingatlah di saat kita melintasi as yang membentang di atas neraka jahanam, ada pencabik-pencabik yang akan menghalangi kita. Penghalang itu kita sendiri yang mengupayakannya. Melalui dosa, melalui maksiat. Kita sendiri yang mengupayakannya. Karena itu jangan salahkan kecuali hanya diri kita. Fala talumu illa anfusakum. Jangan kalian sesali kecuali hanya diri diri kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit uraian dari Al-Fatihah. Yang jelas kalau kita ingin memperdalam, memperhebat, memperdahsyat setiap bacaan surah pasti akan mengarah ke kepada Coba kita praktekkan. Coba kita praktekkan. Ya. Qul huwallahu ahad. Kemana itu? Ayo. Kau fikirkan. Kau katakan ya Muhammad. Huwa dia Allah ahad. اصبح ثم Hah? Iya, kan dulu nampak jelas. Kalau alhamdulillah bisa. Alhamdulillah apa dong gantinya? Cinta. Kalau dihubungkan dengan ahad, berarti apa? Ahadiyah dalam mencintainya. Keesaan dalam cinta kepadanya. Bahkan bisa kutuk. bisa masuk dalam suaranya. Tergantung bagaimana kita mengarah anak itu. Yang jadi anak semakin muatkan itu. Sehingga kita baca, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oh, uraian makna kulha Allah Oh. Kalau orang kata apa? Seperti kalau oh, seperti kata Wih, luar biasa ini. Eh. Pokoknya semua ayat. Ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum. Salat ini, ibadah ini, ibadah ini. Itu maksud apa? Iya kan? Apa? Siapa ini? Mustahil. Ada tangan yang berhubungan dengan orang kafir. Kebinasaannya, kehancurannya, dimurkainya, sesatnya. Itu semua ada masalah. Jangan menghujudi alaihim, wala. Walaupun sebagai apa? Sehingga semakin menguatkan kita. Ya Allah, selamatkan betul, selamatkan betul. Sebab kita semakin mengetahui siapa al-maghdub dan bagaimana akibatnya yang lainnya. Dan siapa dolim, bagaimana akibatnya yang menimpa mereka dunia. Ada masalah yang akhir. Semakin sehingga semakin menguatkan kita untuk berlepas, berlepas. dinas ihdinas siratal mustaqim. Di dalamnya terkandung dua permintaan yang harus didasari oleh tiga rukun ibadah tadi. Cinta yang didasari oleh harapan. Supaya dapat asirat al-mustaqim. Cinta kepada Allah yang didasari oleh takut akan bahaya. Eh, sehingga kita semakin hebat dalam berlepas dari ghairil maghdubi alaihim wala waladdallin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup. Selebihnya tinggal kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Tidak ada jaminan saya lebih dari antum. Setiap orang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya masing-masing. Yang jelas yakinlah. Yang Allah ingin lihat pada kita kesungguhan dan kesabaran. Jangan berpikir lebih jauh hasilnya dulu. Yang Allah ingin lihat sebagai hasil kita adalah kesungguhan dan kesabaran kita. Wala sungguh betul-betul kami akan membalas, menguji kalian. Bagaimana ujian dan terhadap aturan kehidupan? Hatta na'lamal Mujahidin minkum was-sabirin. Sampai kami betul-betul meyakini ini ilmu jasa, bukan ilmu dalam arti Allah SWT tidak. Ilmu dalam arti pembalasan, pembalasan nanti apa? Ketika terjadi perbuatan. Ini maksudnya. Sampai kamu betul-betul tahu siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan siapa yang bersabar. Kesungguhan dan kesabaran. Kalau kita miliki ini, bersungguh-sungguh terus untuk mendalami, memahami, menjadikan suratul Fatihah sebagai ruh kita. Dengannya kita memandang, mendengar, marah dan benci dan seterusnya. Eh, dan bersabar di atasnya secara pasti banget Coba, Benar tidak? Tuhan. Semakin dekat kita ke jenjangnya para nabi, jenjangnya sedih atau semakin mengerikan. Nabi pernah ditanya, "Man asadun nasi bala'a?" Siapa manusia yang paling dahsyat bala'a yang menimpanya? Kata Nabi Al-Anbiya para nabi. Summa kemudian al Ansal fal yang paling mirip dengan mereka yang paling mirip dengan mereka. Alikhwah rahimahullah. Jelas? Jadi apa yang dilihat? Kesungguhan dan kesabaran. Kesungguhan dan kesabaran. Ketahuilah, kekuatan kesungguhan dan kesabaran kembali kepada satu hal utama kekuatan ilmu fiqhi seseorang terhadap agama. Karena itu Allah sendirikan dalam Nabi sendirikan dalam hadisnya, "May bihi khaira yufaqihhu fid din." Siapapun yang Allah inginkan padanya khairan, khairan bentuk nakirah dalam susunan syarat sehingga dalamnya semua kebaikan dunia akhirat urusan agama ataupun urusan dunia. Kalau Allah inginkan pada kebaikan, apapun wujudnya, maka caranya hanya satu. Hanya satu. Yufakihu fitin. Allah akan pahamkan dia tentang tentang agama. Syarat kamu dari dipahami. Mujahadah hanya akan lahir dari orang orang yang betul-betul paham dia berada di apa, apa yang harus ditempuh. Dan sejauh mengambil contoh seorang pedagang yang sangat hebat mujahadahnya dalam berdagang. Pasti orang yang paling hebat ilmunya. Jadikan pula bersabar. Orang yang paling bersabar dalam satu keadaan, dalam satu perbuatan, dalam satu usaha, dalam satu amanah, dalam satu kegiatan adalah orang yang paling memahami, mengilmui hal Seorang petani, petani coklat misalnya, yang betul-betul jangan tanyakan lagi ilmu dan kehebatannya. Eh, bercocok tanam coklat itu. Dia sudah jiwai. Anaknya sampai kuliah, menikah, naik haji, semuanya baik, bercocok tanam coklat. Kita tidak akan bisa melihat mujahadah dan kesabarannya yang terkalahkan oleh baru. seberapa ilmunya. Kekuatan ilmu. Ya. Sementara kekuatan ilmu bertambahan hebatnya itu dilihat pada kekuatan mujahadah dan kesabaran seseorang. Dua ini saling mengikat. Satu dengan yang lainnya. Tetapi jamaah bagaimanapun keadaan manusia, keadaan hamba tetap ukurannya kembali kepada satu hal lagi. Yang kondisi kejiwaan setiap hamba. Kalau jiwa hamba memang jiwa yang kerdil, yang akan dia sukai, dia cintai, dia upayakan, dan dia masukkan ke dalam hatinya pasti perkara-perkara kerdil. Tapi kalau jiwanya jiwa yang besar, dia pasti akan mencari ilmu-ilmu besar. Pikirannya kebesaran, amalannya hal-hal yang besar. Kalau jiwanya jiwa yang sempit, pasti pikiran dan amalannya perkara yang sempit. Tapi kalau jiwanya jiwa yang luas, pikiran dan amalannya adalah perkara yang luas. Ketentuan ini pasti. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dalam firmannya. Qul, sampaikan ya Muhammad. Kullu ya'amalu ala syakilati. Sampaikan. kullu setiap manusia, setiap orang ya'amal akan beramal, akan berbuat ala syakilati disesuaikan dengan syakilahnya. Maksudnya yang bersesuaian dengan jiwanya. Lama kata Ibn Qayyim tidak akan singgah kecuali hanya pada yang kotor-kotor. Sebab memang di situ tabiat. Termati jamaah, di mana tabiat kita? Hati-hati. Jangan terburu-buru. Kalau kita hubungkan dengan ketentuan takdir yang ditakdirkan menjadi penghuni surga, pasti jadi penghuni surga. Yang ditakdirkan jadi penghuni neraka, pasti jadi penghuni neraka. Itu iman itu. Dan terus beramal. Jangan berhenti beramal. Karena kita tidak tahu di mana. Hanya ada alamat untuk melihat kemana kita. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang menjadi maksud penciptaannya. Lihatlah hidup kita. Kemana jiwa kita dimudahkan? Kalau kepada kebenaran, tanda-tanda baik. Tanda-tanda baik. Tetapi waspadai kalau kita dimudahkan kepada kebatilan, kedustaan, kepada khianat, kekafiran, kesyirikan, maksiat, perpecahan, fitnah, kekacauan, dan seterusnya tanda-tanda bencana. Segera perbaiki diri. Rubah. Eh, inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan sebuah kaum sampai dia sendiri yang merubah dirinya. Sebab bagaimanapun sesatnya kita, kan belum pasti juga kita berolahraga masih tetap selama raga masih di jasa kita tetap pasti bisa berubah jalan kebaikan jalan rahmat jalan ampunan tetap terbuka. Alikhwah rahimahumullah. Ini serasa yang mengakhiri pertemuan kita. Iya, dengan selesainya beberapa uraian dari suratul Fatihah ini kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan suratul Fatihah sebagai ruh dalam kehidupan kita. Dan terakhir menutup selama ini tanda bahwa kita betul-betul telah menjiwai suratul Fatihah maka kita akan menjadi ahli ibadah dan ahli isti'anah sekaligus di sini manusia terbagi menjadi empat golongan karena na'budu wa karena nasta'in menyebabkan manusia terbagi menjadi empat golongan ada yang hanya beribadah tapi tidak minta pertolongan kepada Allah Akibatnya ibadahnya bisa gugur dengan ketakaburan-ketakaburannya. Yang kedua, sesat pula. Meminta pertolongan kepada Allah. Yakin bahwa segalanya di tangan Allah. Kita harus hanya meminta kepada Allah. Tetapi malas beribadah. Malas beribadah. Hei, ini banyak adalah semangat beribadah ketika datangnya Allah yang menentukan segalanya, Allah menentukan segalanya. Kalau begitu giliran azan, tidak sholat. Minta pertolongan sama, tapi tidak pernah beribadah. Yang lebih sesat lagi, sudah tidak beribadah, tidak minta tolong lagi. Eh, sudah yang bukan ibadah, kekafiran, takabur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia minta tolong kepada Allah, minta apa? Minta kepada Allah supaya dilonggarkan dalam dosa dan maksiat. Hamba Allah adalah yang jujur dalam menyatakan iyyaka na'budu wa karena nasta'in sehingga seluruh ibadahnya hanya kepada Allah. Dengan rukun berapa rukun tadi? Cinta, harapan, Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Sebab keberhasilan ibadah, kekuatan isti'anah dan tawakul, tawakal yang merupakan penghancur ketakabur, ketakabburan. Semoga bermanfaat. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم انا نسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أن ترزقنا علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ودعوة مستجابة وارزقنا الصبر واجعلنا من الصابرين وأمتنا على ذلك إنك أنت السميع العليم وجواد كريم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa?